Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazala lan tumurun. Lama wizimu, ini dan kalahnya sapa mukmin. Ini bertemu perang Uhud. Para sahabat terguncang mergo perang Uhud kok kalah tadkiron krono ngeling nolak kemarin sahabat sebagai orang Islam ini matilah dan mati apa apa sing turun walako dina soro kumuwa bibedu lan wis temen nulung sudah pernah terjadi nulung hukum ing sira kabeh sapa apa dibadrin ana ing perang badar badar mau diun bena Makkah wal Madinah wa antum hale sira kabeh wa adillatun niku wong sing ino sing sithik idilah tulung sing dino Bikilah tidak ada di sebab si wilangan wasilah hilang pedang Fattaku wa mongko petio siroka ke Allah yang Allah lalat tas Menawa-menawa sira kabeh utasu naiku syukur siroka Fattaku wa mongko petio siroka ke Allah yang Allah lalat menawa siroka ke kabeh utasu nah syukur siroka Jadi ketika perang Uhud wong Islam kalah nyesal Karo Allah dielingno kowe ya tau menang nih perang Badar. Padahal saat itu aku ya sidik Sepat takwa ke takwa ning Allah bintu diwong sing syukur. Jadi takwa be syukur dua syukur. Ini bolak-balik gula matur. Kowe nak ndonga kok dadi nang rusak iman ora usah ndonga. Aduh ndak malah gampang dituali ini Kalau bolak balik ngomong, jangan sampai kecemasan kita akan suul khotimah dan tidak sampai khawatir hilang isu syukur. Kau takwa wae cara Allah ben iso dadi wong sing syukur dadi fataqwa la'allakum jadi sampean ndonga wedi suul khotimah nganti nyesal koyo santri-santri sing kusuk nganti kuatir ngilangi syukur keliru mereka malah bahaya mereka akhirnya gak nikmati nama pangeran ora nyukuri keadaannya pangeran Fataku mongko wadiya sira kabeh Allah ing awal alakum tasbur menawa sira kabeh atau Imam Ghazali ini kita Syukri elek menang mana komentari Imam Ghazali. Jadi cari Imam Ghazali mintal bisi iblis termasuk talbisi iblis itu anggap karoka kamu diingatkan dosa kamu yang tidak seberapa biar kamu ini tadoyik fitin biar kamu merasa agama ini problem akhirnya gue rasuku misalnya ini Mustafa tak ngabung rondo ambek ambek setan itu terus Fa gayam khusyuk ta manggung rondo. Wape ngimami sholat ya ra sido, wape jihad ya ra sido. Ape ngimami khutbah ya ra sido. Lah setan ngelingno iku terus. Ben kowe ora syukur ora sido Sementara kowe wis dicap Allah ora syukur. Padahal cara Allah kowe diparingi sholat peristiwa besar, diparingi maca syahadat di peristiwa besar. Jadi minta visi iblis termasuk talbisi setan kowe di sampel. Sampai gue lupa di potensi itu syukur nak cara Allah itu tenanan kowe diparingi sholat cara Allah peristiwa besar diparingi seneng ngaji peristiwa besar cara Allah Uh, ngambung mau ya peristiwa besar. Doa itu boleh, wale? Tadi ku cilik ku saya repot. biasa. Tapi nak gue nganti rasukur, artinya terus eling terus dosa lali syukur itu tetap dari no tadoyuk fitin lah naik tadoyuk fitin yang agama problem setan menang betul kayak agama agama jadi apa problem setan itu menang itu nih gue kita bersyukur soalnya tidak kuat lah kon jihad gak beda udah cek gini kon ulang kon khutbah gak beda udah cek gini rak khutbah akhirnya tau ngamal apa belasan dan malah orang ngamal itu jadi tadoyuk kenapa fitin surati batin lagi <laughs> ayat itu sorry kan jadi fataku wa kue kontak paning apa ben alakum turun jadi dua syukur jadi takwa ku ben jadi syukur berarti dua berarti dua syukur mana sama rasa khawatir suruh hati, apa ide mau ning donya jenengan rusi, mati ya jenengan rusi. jadi rapuh, kalau rata tau dengan suruh khotimah. Artinya orang krono angkuh ya timbang mau terus akhirnya kuatir. Wis ngamal beli cilik santri jeblis utuh timah rugi ora usah ora usah mikir mau. Utuh timah lah paling merah tetep apa itu sampai ana hibur. <laughs> Ora apa-apa. Banjur apa tenan, nang belum bayar ora apa ora ora ono pengaruh. Bukan sampean ngotot suul khotimah tuh kuwatir sampai tak dari nopo fitin ngeri itu sampai. Mulane ketika orang Islam terguncang karena perang Uhud kalah Jari Allah Oke, jeling kalah itu, eling eh, menang bareng. Tahun perang Badar yang menang. <laughs> Jadi jadi orang mau gampang, paham? Dan jadi kira ditolak cewek, oh, syukur tahu ditompo bareng. Tapi sing nompo elek, sing nolak ayu lah, itu masalahnya. <laughs> Ya, eh, tapi intinya aku takwa ya, nih syukur dur syukur. Mana nih bener gue loh. sampai ibadah tambahan berarti tante ikuti, ini termasuk minta lebih setan. Itakul. Nalikane ngucap sira lil mukmini namaring pira-pira mukmin. Kowe ngucap etua belum tatmian. Tegese janji siro. Janji ini gue eh, mukminin tatminan krana nyeneng-nyeneng alayyakum ini mulai cerita perang badar alayyakum ana to nyukupi kok ngisira kabeh apa ayu midakum yen to nguatno kok ngisira kabeh sapa rabbukum yang berkata-kata amat dan Quran ini rata-rata ngeke nikmat Itu orang kaya zaman sampai ngaji sorok madam mana nih gawak non bu Mau nak imdad di Quran ini rata-rata mana nih ngeke nikmat Wa imdadkum rabbukum bi amwali wa bin Kau imdad di Quran rata-rata mana nih iana Nulungi utawa nopo ngeke nikmat Ayu midakum yang tahun nulungi kau ing sira kabeh ayu inakum mengisi nulungi ing sira kabeh sepuro Isalah satu alafin kelan telu malaikat minal malaikati munzalina akan turun nafas bala balaiyo yakfi kum dalik jadi ketika perang badar itu menang mergo dibantu tolong ewu malaikat tapi itu penting yang penting bala intas biru bala iya yakfi kum dalik intas biru namun sabar sira kabeh watata Kudhiyo sira kabeh Allah yang Allah. Waya tuku. Lan teko sapa kufar kum ing sira kabeh. Ayo musyrikun dikse teko sapa kafir musyrik min faurihim sanging spontane musyrikin. Di perang mendadak, jadi perang badar itu Islam sidik, ya janjian tapi diserang mendadak. Allah yang krono malaikat secara mendadak hadal taiki yujudku iku ngekei pertolongan bumi sira kabeh sapa hukum pangeran ira kabeh ikom sati alafin kelawan 5000 minal malaikat saling malaikat musawimina kang den alamati kabeh musawimina terus beralamat Mana manane para sahabat yo ini tani di sing malaikat di sing pasukan sahabat ikan kadang itu ngeruat hati soheh sahabat itu menangi jadi musawimin teralamati maksudnya gak ada alamat jadi sahabat itu sakit beda no bunti sing pasukan malaikat bunti sing buten Iya, eh mu'alaminya dan alamati kabeh Bakat so baru aja so ada gumpi angkot alat ma'gum ini Gambaran to perang ma'gum semertani sahabat soal malaikat atau malaikat ala khailin yang atas jaran Balkin kang Rupanya putih campur blau ya, cara berjogjono pokoknya orang putih nemen tapi orang ireng nemen nah cara kiai rembang mana itu bawa bawa umbo semua ngono itu rupane alaihim kang ngetes malaikat ama imu tapi pura-pura serban sufron kang kuning Aku itu untuk putih, ragune rakuning putih arsalu habin bin aktabihim kang padha sama malaikat ha ing ama ing bin aktabihim antarane piro bunda e malaikat ya kata orang Wah intinya itu malaikat itu ketara sahabat kira. Wah macam ja'ala gua. Ya tapi ya ini cara pengiran ibu lah balik kulo mau matur be jenengan. Ya cara itu gitu be cara manusia. Tapi cara pangeran itu nama malaikat limang ewu. Ya cara nabi itu bang Tapi cara pengiran si mari menang intas biru batataku tataku. Jadi jadi ngeten nggih, aku nah, pun bolak-balik matur panjenengan. Semua lapat Quran diniati. Lah nak diniati ku artine sing hae Allah gitu tetap hae Allah. Sing hitop teng makhluk gitu tetap hitop teng makhluk. kalau balik ini, sampai pahami sitok-sitok. Misalnya ngeten. Terus Boy ngaji Allah wong alim, gak menarik Allah, Sementing sekelas-kelas ae jadi. Sing dadekno pertolongan Allah nak cara Allah intas biru nak kue sabar, wa tataku kue tak Bariku lagi Allah ngendikan yumditkum rabbukum. Yumditkum rabbukum pekerja di sini. Allah saya melakukan imdad itu Allah. Jadi kamu kalau sabar, berarti sabar pekerjaan di sinten sahabat. Takwa nggih pekerjaane sahabat. Intas wa tetap. Jadi tugasnya wong perang mau sabar be takwa. Nah, nak wis ana sabar be takwa tugasnya pangeran yumditkum rob robukum. Paham nggih? Jadi coba wale, pangeran kok tugas nosik emdan sabar kemudian nah, itu Bang, kemudian kalau bolak balik matur, Allah nak ngendikan diniati perlafa. Jadi intas biru hitobun lil kholki, watataku di hitobun lil kholki. Terus Allah jamin yum ditkum rob rob hukum. Tapi ku ditaklekno, ditaklekno intas biru watataku. Nak kue sabar lang takwa, itu kok yum ditkum. Ojo balik kau wong saiki. Wah, pokoknya wong Islam mesti menang, mesti pengiran. Inna kuha ma'ana mana cangkem kampanye metal <laughs> Oh ngerebut politik ora krana Islam Kok inna kuha apa? Mana yang tenen tenenten gue Contoh paling gampang karo mantu gue nak percaya gue kulo. Perangi wong Islam zaman Nabi ku jelas krono Allah. Bukti ini paling gampang sholat. Contoh paling sholat ibadah paling gak ada kaitannya dengan manusia nah, ibadah paling tidak menguntungkan sholat ya orang ada perdagangan haji cek lumayan secara teori turis cek ngasih lo devisa iya betul zakat secara teori sosial sama cek di lembong sama negeri zakat terus mati agak saya wedi sama ya agak ngomong buka ini cek wedi tentang jasa nah, sholat tapi perangin nabi yang demi Islam mulai perang lagi sholat gak ada nabi perang tinggal sholat ben ketara nak perangi demi Islam. Nah, saat ini buatan nggak romanto. DPR CD ini solatnya saya naik. Terus jihad Islam lewat konstitusi. Terus niai CD ini solatnya saya naik tuh. Itu ibadah sembulan. Nah, santri sarang seneng gue tuh subuh. Terus markai zaman Nabi perangnya kalian solat Berkebun kita nak apa? Kalau nanti debat biar orang alim perkara solat. Kalau nanti tanggapi. Kau nak ibadah untuk seni pengiran. solat solat haji boten boten seneng biasa kamar haji ora mesti gelem kula alasan mau bagi kula nggak dalil perang satu-satunya ibadah yang ora gugur ke perang sholat. nanti ono sih, itu tuh kopi nanti opo Nah, saya wong Islam wis lali gitu. Jadi ada yang ngerasa Islam wis bener. Padahal ini ukuran kita ila Allah niku sholat, Sampai perang mau sholat. Sehingga karena sholat ini kelihatan perang itu demi Islam. Mulai ketika Ali bin Muawiyah perang kali ini malik. Abdul bin Umar ditakoi sahabat ya Abdul mbok mbok sing jelas. Mela Ali pemela Muawiyah. Jadi ya Abdul bin Umar. Aku sering perang zaman Rasulullah. dia Dari Rasulullah perang lawan orang musyrik. Dan itu benar-benar perang fil Islam. Karena perang enggak lesa kaki alikum alal mulki. Nah perang emang ngerebut kekuasaan. Kau nak sing pro Ali, ya kepengen Ali menang. Pro Muawiyah ya, kepengen Muawiyah. Maka orang istilah kepengen Islam menang, harus perang. Pro ya, PKB, PKB pun menang, pro P3, P3 yang menang. Nah perang zaman kajian Nabi musyrik karuan, nah yang menang ya, ya Bin Islam menang kan, dan perang dulu. Serubah. Tapi sih jelas saat ini ngaji be pulau ya anu pulau artinya anu kulo dalam memahami Quran, kok itu tenane itu gampang tuh nggak. Jadi kabeh dewi Allah disengaja per lafat per huruf. Jadi katanya dan intas biru kitab itu di sahabat atau kitab tentang makhluk intas biru kue nak sabar watak aku iku terus Allah jamin yudhidkum merok, jadi emdat itu fi'lu robbi sabar fi'lu kholki lah fi'lu robbi ini kita alam no fi'lu kholki jadi kue nak sabar tak emdat kue nak sabar nang takwa tak emdat orang kewalian kok saiki Wah, orang Islam mesti menang. Mergo inna buham anak sabari e ora, takwani e ora. Ini hotel. Sabar ora korupsi yo umat ora duwe ngatas nama no ngake wis rumus kan. Dolar temu kodo, salat wis keliru. Jadi ora iso wae saiki ayat-ayat ini kira kena iki dari kainatis wis bau wis ora kena. Saya kira usah dari dalil wis rupa. Mau dalil ki sing tenanan kados kula, artinya memang kita fair gitu loh. Jadi dawuh Allah gula ala alakum tasbihun terus intas biru watak aku itu lagi yuditku rabbiku aja pengiran mbok pelekoto kowe ya ora sik oh. wa ma ja'ala lan orang gawe hu ing nasru Bama ma ja'ala lan orang gawe hu ing nasru atau imdad kowe artinya ku nulung Bama ma ja'ala lan orang gawe hu ing imdad atau nasru Sopo Allah wa taala ayil imdad tegese orang gawe imdad illa bisyra lakum kecuali nolak lakum maring sira tatma mainalan supaya seneng apa kudu buku mau pak atiro kafe di dalam nasi. wa manas orang orang pitulungan iku mujud ilamin intilah dan gitu kalian nonton tauhid jadi wong mukmin nak sabar lan takwa ditulungi Allah tapi wa semono kowe nak ditulungi Allah aja ngrasa krana ikhtiar ki kita tetap kita yakin wa manasur ilamil intilah ilazizil mun kula bulan baleni. Dadi pangeran jeneng seni. Dadi pangeran kadang muji makhluk. Iki nak sabar takwa tak tulung, tapi kok ditutup neh, tetep ae krana aku untuk bertolong. <laughs> Dadi intine wong kudu diwulak wale, Iki pancen pangeran ya, seni mulai riyen ngoten gayane kula apal kok ora dadi ngerti. Lha nggih kula wonten Quran PD mawon. Ketemu sinter ulama sinter PD mawon. Kula apal Quran cilik jenengan apal setuwa. Wonten pancen kula lah, ini kayak kayak deh. Wonten sering pancen sering ngaji. Ya. Mulai ngaji doa ngalim sampai ngaji dewi sampai sinar. Wa man nasru lan ora ono apa pertolongan illa ini dillah kecuali sangat pertolongan Allah sisi aziz Liak to rofa minal ladina kafir liyak atau atorof itu gari fatu Mekah kalau nanti debat beti yang kemenangan Nabi itu real yaitu ketika Mekah ditaluk. Sehingga Nabi itu syukur karena mereka ditaklukkan. Tak tahu ini. Nah mereka ditalukan terus orangnya tetap jahiliyah, tetap zina apa Nabi orang rosa. Tidak, tapi kan secara politik Nabi bisa menguasai cangkemmu, orang ada Nabi itu Mergo ngoten itu, entah mulai kapan kita-kita ini sepuh eh, semenjak Ali bin Muawiyah tukaran, niku orang Islam seneng khilafah. Sampai sebagian ulama ngendikan ngandung Islam gak tau mau Quran, sampai saking ekstrimnya. Mengkaruan karuan kan idza jaa nasrullahi wal fathu ketika pertolongan Allah itu datang wal fathu lan fathu Mekah. Ya iku ora diterusno ayate wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil aja dan kamu Muhammad melihat manusia melakukan agama Allah secara dan bergelombang fasabbih bihamdi jika wastaghfir. Jadi inti dari fathu cara Allah ya waro etan nasa sebelum nabi dinilai Jika kamu melihat manusia bergelombang masuk Islam Iku ketika kemenangan orang kok punya konsekuensi politik berarti kamu bisa mengendalikan Mekah Anda malah kasat di bihamdirobika wasdaburu kamu harus banyak tasbih untuk menunjukkan bahwa kita di dunia ini tidak untuk apa-apa itu kalau menyangkut khilafah agak ngono mat agak saya Mekah aturan sing apik sesuai syariat semua ono Quran nurul berdua berjuang jadi khilafah mesti jorok Lalu kalau sering debat bahwa orang sing seneng politik Nah percaya ambek ayat itu kabeh kula mburon debat. Nah percaya ini separuh boten niku. Maksudnya bila gitu. Ayatnya kan baru baru ayat nas kuluna fi dinillahi apa aja. Kita Khitabe Allah ini Nabi bi eh, fasabit bihamdi rabbika. Lalu kalau bela bela ngomong, saat kita mau tasbih, saat kita mau hamdalah, itu orang Allah kita harus menang. Kalau akal-akalnya sampeyan menang nak ngerosok jadi bupati, jadi presiden, menang nak ngerosok kumpul wong kita lebih suka lebih kaya akhirnya repot kita ngeluaran menang mulu terus misalnya kayak orang orang sholat ini kalah duit kayak merasa apa ketika Allah merasa sampean menang gue sholat gue ora sholat nah cara Allah kan menang sampai ya gue sampean sholat gue pernah sholat cara sampean aja kayak kalah gue kalah duit <laughs> jadi kita ini jadi orang Islam tapi cara berpikir orang Islam ya mana bener istighfar nanti sudah langit terang arah wali tapi nanti kita itu tak nak jamin Lho nggih, jorok akidah lu jorok. Nah orang temu elek jorok. Gue lho cara apa pir wis ora seneng, mesti rasa seneng ya, pangeran. Tak jamin, soalnya pangeran rasa seneng. Mau <laughs> akidah, wong karuan mulai cilik diajari ya bahwa asok bakul tasbihatin sedekah bakul tahmidatin kita tetap gak tertanam. Ya sama. Fasabbi bihamdi rabb. Padahal mulai cilik ngaji ya apa? Ida jaa eh, suruh wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinilai ab Iku fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tahu kan boten nenten napa-napa. Ya kon beber menang kon beber Ora ora. Bermenang malah markai ya, maklumat memaklumatkan diri. Ada itu salam kok pokoknya gede-gede. Repot ya. Tapi ya saya Mari ya ini pas ngaji untuk SK. Terus <laughs> Nah itu nanya ngeri, ya, kita harus kesuwan jadi jam-jam di prakteknya kita uji ini ya, karena cara berpikir kita sudah materi itu. Jadi pengiran ora orang praktek itu. Ya enggak orang untuk ngerasa menang ya, naik semuanya nonton ini. Nah kalau dari saya ngerasa menang, terus mulai cilik ya beda, cilik ngerasa menang. Jadi mulai sesok musuh pakai udah beda, wah ya bos menang rakyat lah kok ngerasa menang, ya ada tasbih menang. Lho tenan, sampean GR kono wali. Wong ana wali ku mulai sak curi cilik sampai mati mau turun tok izin kan mau turun tok kok wae. Babi dulu ya ngerasa menang, tani ngerasa menang. Tapi ya gak bisa itu keluar. Wong itu keluar menang. Bapak turuni. Aku nak eling Allah apa eling dilingi awo, skop dah. Woi desangi ngi syukure dene eling Allah ya akhirnya mati wali jadi bang sampean ngonteni syukur ngonteni nak partai Islam menang ngonteni nak umat Islam mayoritas ngonteni menang rata-rata wong soleh itu syukur syaratnya apa ngatur pengiran kabeh cek oh. perempuan perempuan ora jelas waman nasuh orang note pertolongan di dalam intilah jadi nak maca Quran perlapat diniati. Jadi ini sita-sita idza jaa nasrullahi. Istilahnya nasrullahi pertolongane Allah. Allah disebut jadi ben gak GR ben gak ujug. Wal fathu fathu Mekah. Terus waro aitan ningali sira Muhammad waro aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afaja. Ini pun baru menangis kita fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab kopinya perang menyisakan luka terus naik menang ya potensi korupsi jadi wong menang potensi salah mulane kon wis tau sing akeh is istiqomah macane terus no. Lihat to atorokan supaya mutus sopo Allah taala torofan ing sekelompok minal ladina kafir perang badar itu menang supaya sebagian wong kafir itu terputuskan ini mati kayak Abu Jahal mati pas perang badar oh yak kita atau nginakno sopok wa ing kufar ayu eh, dillahu bil hasimah fayang kali ibu mau balik sopok kufar kau ibin hale tuno kabeh eh, elam yana lu tegese ora mergole sapa kufar ma ing perkara iki terus kro alif kro mau bu kang padha nyejo sapa kufar ing mak pokoknya perang badan ini perang badan saya balik tentang perang ukut malu, jadi wau perang badan, namun toro bahasa nahu didamel jumlah mutar itu Sehingga ngiling nama mukmin yo tahu menang teng perang badar nah, ini balik malih tentang perang ukut macam cerita utamanya tadi perang ukut yang perang ukut wong Islam kiyok terus nyesal ketika nyesal be Allah diiling no yo tahu menang teng perang badar saya ini balik mari teng perang ukut Wana zala lan opo ayat laisa salaka minal amri lama lamma kusirat sing kula critakno wingi lama kusirat semangsane dipecah apa ruga itu ruga iya tuh gigi serine nabi gigi serine nabi itu tahu pecah wasud jalan dan lukai bahwa jiwa jaya nabi yang mau uhud yang dalam dina uhud nabi uraine berlumuran darah gigi serine dia kena panah coplok wakola ada usaha nabi sangking mangkele kaifa yuflihu kaumun kaifa hale kau apa sih hub jauh sopo kau tuh bukan padha melumuri sopo kau wajah nabi ing wajah nabi nih kau tidak lan uang ini kurang arah ngarep bejo nabi ne dikene terus apa sing turun mulai salah kamnal amri sing ngandani pangerane nabi rusi dan nggak tahu kita nabi ratu rusi dan nggak tau ini kula balik-balik nabi oleh masuk nawasin tak ngamen malah semu mukmin Padahal kau tiru Hamzah. Kok sampean di bojone ngono, ngomong liya udah tunduk kok kan bojo merah tuh. Mergo wong gak janggal, bojo janggal. Mbek fungsi. Kiai rata-rata kalau wong gak janggal, kok khusuk lunak kuwi, bojone janggal. Ora kena apa-apa. Eh bojone janggal habis itu umat orang. Bojone janggal fungsinya. Anak-anak oleh ra iktibar ngalami wong oleh ra iktibar ngono urip ngono kok pede iki iya, aneh Nah cara kok anak buah kula jenenge Batu sebutu nah, kiai uang paling gede. tapi piye Anak aku semantap. Saya kerja apa tuh? Jadi saya kata jeneng ngandap jeneng nganggur. <laughs> Wong kiai uripe do nganggur, ana ana alumni teko nek beda. Iki kerja apa tuh? <laughs> Oke. Ajar gue kuat tuh, namanya aku tuh. Mesti ngerti rak kerja, jadi aku nak dulu. Kau nak alumni tuh kau rasa takut kerja <laughs> apa? Ya nak cara baca tidak kata jenengan. <laughs> Mana jalan tuh? Apa lah salah kamnal amri seun? Laisa ora ana iku laka kedhi sira Muhammad Mana amri sange urusan poseun berkok. Mati ku ora urusan, bejo ora ana ora urusan. Jadi kan Nabi kan ngecap ke fayuhiku kaumun khodubu wajah nabihim budak. Piye wong ngono bisa iso bejo nabine wis dikenek. Dene nabi menganggap mereka tidak akan bejo. Apa dawale salah kang dalam biji. Iku ora urusan. Laisa ora ono iku laka ke sira Muhammad lan amri kok sewon perkara. Iku ora urusan. Balil amrulil lah urusan kabeh niku. Sampeyan rasa keberatan ono kiai gak dinasab. Mau kiai di pondok di nasab anak orang alim, merasa keberatan sok suci ya teman. Ya aneh ngalim, orang ya, ngalim, orang urusan di pondok melaku, di ramu kayak mau prihatin. Enggak <laughs> era baru. <laughs> Malah sing prihatin lo oh, sampai ada ada mana prihatin. <laughs> Enggak sampai prihatin tahu itu merusak urusan pengiran. Nabi orang mulai. Lu di pondok dua geng anak-anak itu buatan ngalim, ya, pondok bubar canggung udah prihatin. Bubar Allah enggak gitu. Orang mau apa bubar Allah, apa nak ikut bubar terus Islam bubar. Ya orang apa apa Islam apa apa ketimbang dari ya orang apa apa enggak. Ya. Balil amru lillah, balik itu urusan lillahi gede Wa fasbir mongko sabar ya, sira. Kowe ngaji kelas tinggi. <laughs> ngaji bebas teguran, namanya batu wis kampung. Sekarang ada senyurah. Au te au bimana ila au yatu fa'alihim Tumeka yang tono badi sapa Allah alaihi ing atase wong akeh di Islam iklan Islam termasuk masih. Iku ora usaha Muhammad. Utawa malah kadang Allah mari to tobat. Ya masih. kados kau Dadi qatilul khamsah malah muslim, dadi muslim. Jadi Nabi perang Uhud itu perang paling dielingno pengiran. Jadi uang paling digedhemi Nabi qatilul dari rupane wasi. Panglima wong kafir zaman itu Khalid bin Walid, uang paling digedhemi Nabi delalah sing Islam malah Khalid bin Walid sampai wah Abu Talib malah Paris Mirai. jadi paling gampang ngoten niku kiai dia anak Tuh coba orang nurut be aku liyo ya nurut aku anak aku <laughs> jadi antara anak cerdas nah wong liyo mboten jagal pak kulo <laughs> jangan yang gue nak <laughs> eh itu dong era dulu sendiri dibeda malah nyaman oh. lo nanti mau coba hati sokai teng musnad Ahmad iku ana wong setengah ra tapi mati langsung mlebu swarga ini ku nak donga nak ikan jani wong ukuran ajar jawabe kholini ini ya rabbi mbok ben aku mbek pangeran <laughs> Iku saking sering mengucapkan gitu ya dan jadi mentalnya dia menghadirkan Allah itu langsung mlebu suara karena kita sudah lama sebenarnya, kita ini sudah tidak kholini warobi, kita tidak sendiri dengan Tuhan. Ini dia Hermanto, kita lama sudah tidak sendiri dengan Tuhan. Ya, ini sampai pikir saya Kita ini misalnya di PKB, itu lebih sesuai garis ADART ketimbang garis Quran Hadis. Begitu juga saat kita di P3, di NU atau Muhammadiyah, itu nah organisasi. Sakti ini ADART ngalahkan sakti ini Quran Hadis. Ya, Kalau Quran Hadis ya orang ngarang ngerasani, tapi ADART kan butuh ngerasani gue ambil lawan politik misalnya misalnya Om Muhammadiyah juga sama tengkultur kayak ngoten berapa persen tuh atita sing krono nuruti pantas kiai kok ini pantas kiai kok biskup berapa pantas hanya berapa tuh atita sing faktor urusan pantas rap itu, itu penting dari kok ngomong setengah soleh dan aku tertanam betul hal ini baru biben aku bik pengiran betul-betul aku berjalan sesuai hukum Allah wali betul preman loh tapi itu tadi karena dia selalu menghadirkan aku gak gampang Wes saya urip pom sing nyikapi mbek mertua mbek dok tok no pirang persen utekem. Gue nyikapi dok ngono mantu, gue ikhtiari pantes. Sing ora krana hukmu, anak krana hukmu karuan hakon ala musine makanan apa itu juga hukmu. Tapi krana mudat det. <laughs> Dengan berbagai pertimbangan hukmu hilang ngono. Iya, iya. Ya mulane. Dadi ana ilmu anyar, kol dini wa rabbi. <laughs> Ora ra usah, ra usah berarti nuruti menungso wae. Yo ya ora pokoknya kok ambek pengiran terang. Lah apa sampai aku mulwang sampai pengiran aku ora ya mendah tau itu ya, malah rusak. Apa aku mulwang sampai pengiran iku dhewe tembe pengiran. Balil amru lillah fasbir. Au yu'adzibahum ta nyiksa sapa Allah ing yo ngakeh saya bebas wong fa indakum Jadi dia intine mati kurang rusak enam cek tak itu tobat cek tak sik siksa umpama disiksa ya pantas wong fa indakum itu. tapi umpama rati sekso ya pantas orang aku isong kayak itu tobat awal dia intine menang dah Nah, ajane kan ngoten Mas Bur, ketika kita meyakini Allah menang tidak usah disesali. Bagus lah Tuhan menang kan. Karena Tuhan itu dikalahno malah gak juga. kan. Nah, itu nyaman kan. Ngono kan malah nyaman kan. Timbang repot-repot. Misalnya kayak kula, Jangan kiai kan iso iso khotimah bagus lah kalau saya nah, iso ya khotimah artinya Allah eh, iso yak sak keren lah iso yak mah Malah nyaman kan kita begitu ketimbang sama terus mamang. Tak arang itu atmi ini sebelum aku suul. Khotimah itu jenenge sampeyan eling hadun nafsi bolak balik. Ini ya ketok tanganku. Nah ayat Quran aslinya ya menyangkut dua Ini gue walillahil asmaul husna fatuhu. Allah di asmaul husna gue dungo ya atas nama asmaul husna. Si marungi donga Kak ya atas nama khabir Nafsi. Nah, atas nama Habib kan nyaman. Inna ka ala kulli Ya Allah, saya ini punya utang banyak. Kamu yang bayar. Inna ka ala kulli Dia sudah kita tertanam Allah itu ya inna ka ala kulli Kue nyaman. Seorang mustajab itu kamu tetap nyaman. Tapi kan kue apa? Masa iso. Aku sak munaki rezeki ku sak minum masa iso nyawa Mari sumpah kak ibu. Artinya khabir sama suul khotimah juga. Gitu. Misalnya kamu berdoa ya Allah, Ini nangisnya gak keren Loh iya, gue nangis gak lucu Jadi nak, gak usah nangis, pede banget Ya artinya ya nak nangis ya mergo ngeten, jenengan aku pingoten kok kula hormati sak menten, lan apik nak nangis ngono. Lho nggih, nak nangis ngono apik. Lho kabeh nabi nangis Ya Allah, keagungan engkau ini tidak bisa seagape dengan tahmid saya. Lalu Nabi nak dungo nih. Allahumma ini Ahmad ilaika hamdan. Iya Nabi nak dungo sing terkenal wiridannya kan. Kama atne ta'ala nafsi. Jadi kau yuk jenengan muji awa edate jenengan ya mbak. Iya nak tunggu sing terkenal sing dungo. Nahmad juga hamdan wa fi ni'amahu wa kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi jalani wa jika adhimi sultani. La uksi sanaan alika anta kama asneta ala nafsi Ya Allah keagunganmu tidak mungkin tersentuh oleh pujianku Maka aku muji kayak engkau memuji dirimu jadi kita nangis berko ya Allah kok agungnya kayak itu kok mujiku biasa-biasa saja. Berapa nangis ya Allah, waduh kena suku khotimah, nangis gak muji. <laughs> Oke, kira kalau niku nggak akal Quran hadis, sampean dia palingan dijeling jeling telapak telapak cuma rapah pun bedanya kudu. Artinya gak pernah paham. Jadi <laughs> yo ya penak ae melon nangis. nah kula kelas e kula. Kowe kula badhe nangis ini ora perkara iku mesti beda kaya nangis ini. <laughs> Lho kan tenan, lho kan redaksine kan Allahumma lakal hamdu kama bagi jalali wajhika wa azimi sultan, La uksi sanaan alika, aku gak bisa memuji engkau. Cuma kan itu kepengen kama asneta ala nafsi. Kulo ora iso muji kok jenengan muji engkau ini kepengen muji sing kaya pujiannya apa intinya terbalik Allah terus nonton kadu nafsi gue tenang ini ya biasa mau nanti ya Allah belum dulu neraka di sempurna mau nebak neraka tapi soal bau hati biasa pun atau ini nak lebih habis pokoknya belum pede ahli jangan habis tiba lo ya macam mana dari cara hati anak itu dunia Dibi sampai sebagian kan ngendikan la yamutan ahadukum illa wa wa yusiru benak bila Mungkin ada hati saya wong mati kan Jadi jangan sampai orang mati kecuali saat itu khusnudon bila Kowe tuh mau hati wong kon ndonga pas pas sekarang Mungkin ada lah mutan ahadu wa illa bahwa isi isinu guna bila Jadi itu sampai orang mati kecuali dalam keadaan khusnudon bila Sampai apa mati sosok terus. Ini mau langsung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil zaman urip sing ngurus kula nggih jenengan paling badhe mati nggih jenengan malah kula badhe mati mun mboten obah Gusti mesti jenengan ya malah nyaman sampean apa iso meneng kok sampean tauhid sampean yo seneng ra mikir sholat mati malah <laughs> wah waduh nyaman ya kan Ya no, dua. itu yang ayat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikala kan nyaman. Secara hadis la yamutan ahadukum illa wa wa yusiru dhanna billah. Repot gali ra sing repot sing gampang gampang buswa teko Pena Walillahi lan iku di Allah mau tim perkara samawati. Walillahi lan iku di Allah mau tim perkara samawati kang ing pira-pira langit wa ma fil ardi. Lan barang ing dalem bumi. Gafiru lima jasa. Nyepura sapa Allah liman maring wong. Yasa kang kersane sapa Allah iman wa yu'adzibu lan nyiksa sapa wa man ing wong yasau kang nyiksa sapa iku dipahami apa saenake nyiksa ya ma ya sa wa yu'adzibu mai tapi nak aku teori kan gampang berarti awak hebat kabeh yasae kesam ya kan gampang kan, <laughs> jadi malah nyaman gitu bahasa dia tuh pikir <laughs> ya, ya ya kepenak pengiran sakarfe kalau, ya ya pen kepenak jangan pengiran oleh kepena, aku ya lor pen pengiran oleh kepena, pengiran wallahu ta'ala wa rasul Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman la tak kulur riba aja mangan sira kabeh riba ing riba atafan halitikal-tikal mungku afat. Tor ditikal-tikal di antara zitu filman. Lan yang bayi sira kabeh filman ing dalam pondok inta khulul aja. Setiap jatuh tempo kok gak iso nyaur no. Waktu akhiru lan ngakhirno sira atau laba ing nuntut. Jadi setiap pengunduran ana ini tambahan. Wataku walan tuh sira kabeh wae ngawal lalak untuk itu Wataku lan tuh sira kabeh anaro ing geni alat kang idas dil kafir. Wa ati ulan to ato sira kabeh wae ngawal rasulan rasul ala kuntu hamud. Menoti sira kabeh turhamun den ulasi sira kabeh. Jadi bertoat lagi ora harapan keping diwelasi. Pokoke eling-eling, pokoke perlafat itu sampean paham. Taat di akibat wasari ulang beganjango sira kabeh cepat-cepat to ila beratin maring den sepuro mirah iku majen natin nang swarga arga kang tayambane swarga iku asamawati wal ardi iddat lil muttaqin Mutakinu alladzina rupane wake ing figurakan infak sebola di fis sarra ing dalem wektu seneng wa dharra nang wektu susah jadi wajib infak ku cek seneng cek susah walka kadhimin al Mana kalau sering ngomong tentang lelupman. ini mumpung orang mas pur, wong-wong sing madun sing mimpin. Saja nih kang Rumanto enak perferan sing wajib sudah kau itu ragu tuh wong sudah. Ya, wong melarat lah wajib sudah. Keyakinan gue ngoten. Kalau zaman melarat lagi pun sering sudah. Kalau zaman kiri lagi pun ada santri. Ini loh tuh masalah. kalian bayang kang Rumanto. Misalnya tukang bijak kernet. Pokoknya semua orang miskin itu nyumbang rong atau ribu saya untuk masjid itu pada level skala nasional jumlahnya ya triliun atau miliar kita itu panjang nemen bodoh nih Mustafa jadi bodohnya nih Mas Buri akhirnya kita akan sering baca berita misalnya Indofood itu laba sekian dari sari ini Mereka per, perbungkus untuk laba saya ribu Tapi kali sekian juta penduduk jadi ini tetap miliar Lah sak kiri-kiri dong Indonesia nyumbang saya ribu saja ya bukan Nyumbang satu ribu gitu itu kalau terkumpul untuk masjid ini sudah di kekuatan luar biasa wis ngono iso dari Malaka gara-gara wong larat iku sedekah akhirnya diminta tanggung jawab Iku sing ngilangi toma. Lah wong nak toma ilang kepengin di Kan kula sore ngomong teng kene Mbah Lukman kok semua anak buah saya. Kula ora iso mati nampa santri melarat gak urut mboten sak. Tapi nak kula ngurun sing ngongkon urun sak dhuwure kepastiane nggih kula ndur. Tapi nak gak urun blas kula ndak bisa. Mergo rusak, rusak sebab. Kula sore debat ngeten mbek Mbah Mun mbek Bapak, mboten saged. Nak kula cara kula tetep kono. Mergo nglahirno mental tanggung jawab. Misal saya ingin ada sama jual aja. Wong melarat neng desa kumpul, bon sing kuat turun pinter, cek urun saya urun. Wong sing urun dulu masjid rusak, cek urun kumpul saya gumulane rusak. Tapi nak wong melarat sing ra urun, wis ra urun. Ya si suge ora dadi. Gimana pikirannya kan? Faham gitu, jadi gara-gara tak makanya cara pengiran rok wadur rok. Malah nak ceritanya tenggene Quran Quran ya Mustafa zaman Nabi perang Badr Usra, perang Khundak Perang Khundak itu Sayyidina Utsman nyumbang saya ton. uang paling marah tau mau nyumbang setengah sok. Mau berasa menter sak gegeman. Ana sing nyumbang mau telung tamar. Karena apa itu? Yang penting itu melahirkan tanggung jawab. Ini urusan bersama, kita harus nyumbang bersama. Lo kalau betul sambung kalau biasa sana lempel putra nih bangun udah suka karena saya santrinya saya harus ikut Yura ya, akeh romanto itu tadi minimal ngilang itu mak muga aku roh pula hampir santri sing ratu sudah kon ini malah pikirannya dia wis suka lali aku jadi malah tau mak kan itu ngerusak jadi wong marat rasudah kau ngerusak malaka akhirnya ngerusak tatanan gara-gara gak di malaka dia tau mak tau mak akhirnya dia gak berusaha man mau akibat itu Mulan roh betul. Sama dulu cerita-cerita tentang hadis. Nabi itu ditamoni uang raiso hormat, terus ono uang iso aja e jatah mangane anak anak itu e. terus akhirnya dihormat Rasulullah syukur e sapole sampai Allah syukur. Kalau Nabi gak ada tamu, raiso hormat, sing hormat, sahabat, sahabatnya jadi pisang, jatah anak itu hormat tamu. Lah saking bingungnya, soalnya anak ranangis, bujurnya kan nurak anak ya, berkejata mangan tiga no, tamu. Itu intinya betapa itu orang orang melarat lah kepengen tanggung. Terus saya niku pun kuwaco ya. Iya ide suge menanamkan ngono. wah melarat itu mah. Kuwaco jadi ini. Sebenarnya menyangkut agama ya gitu gampang. Ya mau misalnya sampai rapat ngalim, syukur dengar ya Allah alhamdulillah rapat ngalim. Gara-gara keluar dengan ngalim Islam tentang pasar tentang dalam itu jasa niku lho Gusti. Mboten jasane Mbah Tim Mbah Pede mau, lo nggih. lo ndak apa-apa, betul. Tak jamin ngarepe pangeran, lo nggih. Ayo di puang sing pertama itu hidayat karena dia gede Ketok tanganku. Anggere jenenge hidayah tuh lewat santri-santri ra kanggo ya mboten. Piye carane kita hidayat pertama kau batin kok kiye gede mesti pertama kenal ambil santri sing padha ora ini nih hidayat embrione ketemu santri-santri rakan dadi kok. Terus dijak. <laughs> Gimana Nur? Jadi syukuri. Jadi dulu sampean berarti mali sampean. Ibu ibu. Lo nggih, ibu kan hidayah terusan. Aku hidayah pertama. Lo bener piye? Ya, lo tenang lho. Tantang tantang lagi. Lho ndak apa-apa sebetulnya gitu itu syukuri. Yang saya ini antar Islam masuk Indonesia lewat ulama gede, lewat markai setengah dagang. Kabeh ahli tarikh sepakat liwat tebu Berdagang. Berdagang setengah markain berdagang. Tapi justru itu Islam jadi gampang kan? Rano sejarah Islam sono lama teko niat dakwah semua Islam itu naik, semula riyen. Khadijah ora nabi nak nabi ora ya, ora nabi ini kaca dagang ini sih. Iya betul. hati Khadijah ya, ora nabi Muhammad itu atas nama nabi ini mau kaca dagang. Pertama roh kaca dagang. Tapi ada Islam dimulai dari hal-hal kecil. Tapi bisa gara-gara angkuh kita kalau mau tahu kepingin jadi ulama sih gede sing coba, kepingin jadi ulama sih ketua ya itu kan sudah keangkuhan gitu. Enggak ya, kiai cilik lah itu bantu ini proses bersama. Paling tidak itu melahirkan malaikat tanggung jawab Mustafa, melahirkan malaikat tanggung jawab. Bisa sampai sampai saya gitu, soan kiai gue lah. Sampai posisinya kepengen kayak ibu sepuluh ribu, buat lima ribu, buat beras lagi itu. Pikirannya sampai nih berat sini. Ya Allah kiai kulo gak ada damel, tak suka nih beras lagi. Kau tahu nih kan? Paling gak kayak gak toma, tapi nak sampai rasuan. Ah kayak gue suka. Untuk duit kamu lima juta, hormat tamu sak ini malah ngono bawa kan. tidak betapa bedanya gitu loh. Yang punya malakah memberi gak toma. Sing wis memberi malah pikirannya. Tuh didi. Lo toma ya sudah macam-macam. Nauzubillah. Mun mana sakake ya rumangku, nek ono melarat gak wali, Sakit tenan. Kudune melarat langsung wali. Gak cara mengiran saya mesti wali kan terlalu. Alimamu saya ngadil masuk orang melarat sing sabar. Jadi gampang jadi wali, jadi melarat itu sekali sabar wali, <laughs> gampang kan? Untuk ngalim aja kan syarat ngalim, tidak apa orang apa. Melarat kan gampang, sudah terjadi. <laughs> Eh sampai jadi wali. <laughs> Kok buta salah katok. Liwat ngalim ya betul mungkin, angel maksudnya ruwet. Liwat imam adil gak ada imam barang kan, bisa di imam butuh adil barang kan malah angel kan. <laughs> Pasek. Ya. Berarti sing pede wae, nah dungane marunge pengenan sepede. Gara-gara orang alim Islam ada di mana-mana dan itu hikmahnya gede. Anggap mawon, itu kelebihan saya Gusti. Nang ngarepe pangeran pede mawon. Orang apa tenan, PD ngoten saya, timbang timbang gak PD. Oidatil muttaqin wal afina anin nas fis sarra wa dharra. Ing dalem sarra lan dharra. Wal kadhiminal ghaidha lan wong sing nutupi emosi ail kafina tegese sing nyegah kabeh an ibdo ibdoihi saking nerusno ghaibun. Mal kudrati sing ngertane kuwasa yang bisa mengekang diri dari melah merealisasikan ya nyata no misalnya kepengen nabok dimpet ras nabok Wal eh, afina lan sing nyepuro aninasi sing manusa. Monggo yuhibbul muhsinin. Apa seneng sing lakoni ihsan. So ihsan ya ihsan ngapi uwo. Ngapi uwo paling menangan. Ya. Menang ihsan. Waladina idza fa'al. Kula nu gak ada pengalaman Mas Bur. Ya Lek Lukman mungkin lu ngerti keluarga ini kiai. Bapak kula nu cara wong awam ya suka di mobil. Kan gak ada dalam ya wong marat-marat nemen marat ya berhubung roh nak kiai sama ini juga tapi ragu ini kadang ngonter sebut betul lombok nyukani saking ngepine kayak kiai ini betul lombok kalau gak ada santri pekerjaan ibu bapak itu be peso ngersuan nggak peso peso ini bukan kuat karena gara di santri tapi gini gua Romanto malakah tipikal yang kayak itu butuh gak ada tuh jadi roh pura juga kemana dibanding dia ini butuh kepengen tapi santri buatan nggak ngekek itu pikiran aja ini pikiran pak ya itu suka artinya betul gitu hanya karena terjadi malaka yang penting malaka itu buatan kok kalau kepengen sudah kayak buatan malaka itu sing mari kita sama jajal di kanca melarat sing duit mental kepengin bantu. Malah kayak dia itu api, di bank kancam sing di mental arep arep. Malah tahu mental. Itu penting sekali. Dulu zaman sahabat kan gitu. Jadi jenenge Amar sudah wis kirim, malah sebagian tarikh rata-rata berpendapat ngeten. Jadi prakteknya zaman Nabi sedurungnya sampai Medina. Itu Suhaib sudah sampai Madinah. Itu tiap lawang didotok. Sopo ya sing hormat Rasulullah, sopo untuk Rasulullah teko sing nyambut Makanya ketika Rasulullah nenggone saniyatul wada wis disambut. Lah sampean mari ngajine ra tamat. Ya. Sakjane ya janggal. Rasulullah mlebu Madinah sontong mungsi kan Nabi ke Mekah minggat hijrah bahasa kasarnya minggat kok ujung-ujung masih nyambut itu perkara nopo rasa sabar atau jagal oh ujung diterbangi sampai <laughs> kan agak tahu jagal ada kan kayak ibu <laughs> lanjut lucu orang orang sangat parane ujung-ujung bisa <laughs> yang orang tahu jagal kalau diserati bener ya akhirnya setuju Iku mergo suwe, iku dhekne ngerasa melarat dadi moro Madinah, kabeh wong didotho omahe sapa mung sing nyambut Rasulullah. Cara wes saiki wis nasi. Kamu agak tahu jaga, terus mau nabi toko miga, terus mau udah nyambut Misalnya itu, ya orang mungkin, ya kape ya aturan Di sederengnya mau dikoordinasi jenis juga Jadi intinya ya urun itu faktor itu iya. Jadi urun nyaman, misal sampean bayangin, tukang beca tukang becak atau cah dalem sing melok wong sugih. Mungkin rumantara rasane kula sing ora rasane sugih. Cah dalem pokoke wong sing melok wong sugih, sing roh probleme keluarga. Terus mentalnya memberi. <coughs> Hal yang enggak terjadi ketika orang luar malah mentalnya berharap. Beda nih kok. Kulo ora rasane dadi wong alim, ora rasane dadi tokoh, keluarga kulo ora rasane dianggap sugih. Artinya gue Mas malah malakah ini loh yang penting. aku tak bayang Mas Bur. Andai kan mayoritas umat NU saja, tidak usah umat Islam. NU mana? misalnya bulan dana apa tertanam semua ya, itu sudah diurusi kan itu <laughs> penting tidak dikorupsi lah iya tuh misalnya umat NU patang patang puluh juta itu rasa urun agak orang cara aku jadi gus dur sih misalnya mau tak wajib nol ratus ribu sengkaruan kuat di karuan itu semua nurung ratus ribu tapi peng patang atau juta tetap duit gitu peng patang puluh juta tetap arto betul <laughs> Tapi gara-gara mentalnya wong larate ngoten, ya Gusti wis suka di sumbangan. Toko-toko suka di mobil aja apa? Sumbangan. Akhirnya ngoten niku wis ora nyumbang seudon. Jadi saat malakah kita mulai kalau mun sering kode elok mana sebenarnya nangiai gitu ning naruhan. Pokoknya boleh mental malakah. Pertama tak tahu malakah mental. Ini kalau mimpin anak buah penting mental, tadi butuh nalar. Terus rusak kita mental mas malakah ya bahasa Malakah kita ini kan Itu tadi misalnya biar pangeran terus ayatnya walillahil asmaul husna fatuhu ya bi biha itu ini asmaul husna. Tapi kita kan fatuhu bi bi hadi nafsi. kita mentali kacau. Hmm, Mbuat dino mau coba, mau coba tenanan. Tapi ya tetap aja ramlet. Wangi wawa kudawa wifu seneng sopa musimin yang sing lakukan iksan kabeh. Waladina lunake ida fa'alu faisatan alikane nglakoni semua akeh fahisatan ing dosa elek eh taban kepihan kasina. Au dalamu anfusahum utawa dolimi awake dhewe gimana dunah ora ngati zina kal kubra dini ngambung. <laughs> Wong sing Iku ndak karo mung padha eling semua akeh wah oh, ngowo ewak ide fastal baru di Ora wedi jatuh iku gak ilinge langsung ngopo. Pokoke semua lapat eling-eling. Jadi ketika dosa langsung eling Allah ya wedine krana Allah. Ojo kok nangis ya Allah, ya wis suwi namaku baik tercemari. <laughs> Eh, malah dia markai, tempat markai. Artinya kan dia nangisi nama baik ya, orang nangisi apa eh, ya. Jadi lafate kudu dieling-eling zakaru. Ya wah, kudu wale. walik Sebab zakaru ya zakaru warden eling Allah. Ora eling nama baik, ya ora eling jatuhe. ngono nangis tenanan sebelum nangisi jatuh. Ya Allah, panjenengan puluhan tahun sebelum ngambil satu. Nangis user nangis ini kayak kerana Allah cukup nah, kan. kau fitnah ini rata nanti kusi bangun muka muka lah tenan jadi ini pecah atau kan fastaghfiru mongko padha nyuk sepura sapa nanti itu dunubi Nah, ketika jaluk sepura, iku kowe di sepura ya ora karena istighfar wa ma yaghfiru dzunuba illa eh Bener kula, ini pengiran jeneng lucu. Dadi tetep nyaratno wong iku fastaghfiru li dunubi bihim. Iya, tapi Allah tetap mau orang ditolkin, tetap mau tetap ngendikan dua mal eh, guru guru ba. Inilah bos. Pokoknya model-model Quran ngoten Darmanto. Jadi pertama sama sawangane syariah, tapi tetapnya nggak diputus. Orang, oh, itu Quran aku disebut apa ya guru ba. ilah. bos. Kulo nggak apa, model-model ngoten sedanten. Walam sirlu lan orang delurung sapa ngake apa alu wa hum alam. Ulai kata zaul maghfiratun rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'mal